بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون إخوتي الحاضرون رحمني ورحمكم الله saudaraku semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah maka harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita tersebut di sisinya dan membalasnya dengan pahala yang tak terhingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa ucapkan dan lantunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita suri teladan kita yang begitu begitu besar jasanya untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba Allah. Kita mengenal agama Islam ini. Kita mengenal bagaimana supaya kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diumumkan bahwa tausiah ataupun kajian pada sore hari ini dengan tema Islam rahmatan lil alamin. Islam itu adalah sebagai rahmat sebagai agama yang membawa kasih sayang dan rahmat bagi seluruh seluruh alam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sendiri telah menyadari dan sangat meyakini bahwa Islam itu membawa rahmat. Islam itu membawa kedamaian dan Islam itu membawa keselamatan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." dan tidaklah kami mengutus engkau wahai rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana Islam ini bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam? Maka tentunya kita perlu memahami bahwa inti daripada Islam inti daripada ajaran Islam agama yang kita peluk ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad dalam rangka membebaskan manusia dari peribadatan kepada makhluk-makhluk sesamanya menuju kepada peribadatan kepada peribadatan sang pencipta yang menciptakan seluruh manusia. Karena kita melihat di sekitar kita masih banyak orang-orang yang menyembah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak manusia-manusia yang belum mendapatkan hidayah dan mereka menyembah sesama makhluk. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah wali dan lain sebagainya. Yang mana itu semua adalah hal yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan satu-satunya dosa satu-satunya kesesatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika seorang hamba yang melakukannya bertaubat kepada Allah apa itu dosa yaitu dosa kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala menyembah selain Allah Subhanahu wa taala maka Islam datang untuk mengangkat derajat manusia. Ketika dulu mereka menyembah sesama makhluk yang hina, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemudian Islam datang menyelamatkan mereka dari jurang-jurang tepi neraka menuju kepada peribadatan kepada Sang Pencipta sang penguasa langit dan bumi, sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu bukti Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam akan menyelamatkan manusia dari kegelapan-kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindung untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk menuju kepada cahaya yang terang benderang. Apa itu kegelapan? Salah satu kegelapan yang paling bahaya adalah kegelapan kesyirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan kesyirikan itu satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat kita dalam setiap ibadah kita. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, melaksanakan perintah Allah yaitu salat, maka kita harus murnikan niat kita bahwa ibadah yang sedang dan akan kita lakukan ini hanya semata-mata kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Islam ini mengajarkan bahwasanya kita haruslah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan kepada kita agar supaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang melebihi kecintaan kita terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bukti rahmat agama Islam yang kita peluk ini bahwa agama yang mulia ini mengajari kita untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan dan akhlak-akhlak yang mulia. Ternyata Islam ini adalah agama yang lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia pada posisi masing-masing Ketika dia menjadi orang tua, maka Islam mengajari bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Bagaimana mendidik istri dan anak-anak dengan dengan baik. Demikian pula ketika seseorang pada posisi seorang anak, maka Islam mengajari bagaimana menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Isra, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Dan Rob kalian telah memutuskan agar supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya wabil walidaini ihsana dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bagaimana perhatian Islam untuk mendidik generasi muda supaya menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua? Kemudian Allah melanjutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma tatkala salah satu dari kedua orang tuamu telah mencapai waktu telah mencapai umur lanjut sudah masuk ke dalam lansia atau kedua-duanya sudah masuk ke dalam umur yang lanjut fala taqullahuma uffin maka janganlah pernah engkau sekali-kali mengucapkan untuk kedua orang tuamu kata uf ataupun ah. Uf saja tidak boleh. Sebuah ucapan ringan tetapi akan bisa menyakiti kedua orang tua. Apalagi yang lebih dari itu. Kita membentaknya atau bahkan kita memukulnya atau bahkan kita acuh terhadapnya. Wala tanharhuma dan janganlah engkau membentak kedua orang tuamu wa kullahuma dan katakanlah untuk kedua orang tuamu kaulan karima ucapan yang indah yang terhormat ucapan yang halus dan penuh dengan cinta dan kasih sayang Kemudian Allah melanjutkan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah dan rendahkanlah rendahkanlah untuk kedua orang tuamu sayap-sayap kerendahan. Artinya apa? Seorang anak diperintahkan untuk merendahkan hatinya di hadapan kedua orang tua untuk sopan untuk berkata yang baik, mendengarkan nasihat mereka, mentaati perintah mereka, kecuali tentunya selama perintah itu bukan perintah maksiat. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani saghira dan doakanlah kedua orang tuamu katakanlah rabbirhamhuma wahai robku sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini hubungan anak kepada orang tua. Islam rahmat bagi alam semesta. Ternyata juga mendidik anak supaya punya akhlak dan kepribadian yang baik terhadap orang terdekatnya yaitu siapa? Orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Islam mengajarkan para orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, mengajari mereka nilai-nilai keislaman yang sangat berharga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka sebagaimana wajib bagimu untuk memberi nafkah kepada istri dan anakmu dengan nafkah lahir, memberikan mereka makanan, memberikan untuk mereka tempat tinggal, memberikan untuk mereka pakaian. Maka demikian pula lebih wajib bagimu untuk memberikan nafkah kepada mereka, nafkah rohani, yaitu memberikan pendidikan terbaik untuk mereka, mengajari mereka nilai-nilai keislaman agar supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang yang soleh. Ingat wahai kaum muslimin, bahwa tatkala anak-anakmu menjadi hamba Allah yang soleh, maka yang pertama kali akan mendapatkan faedahnya dan akan memetik buahnya adalah engkau sebagai orang tua dari mereka. Engkau akan ditinggikan derajatmu di sisi Allah. Ketika Allah sudah memasukkan kepadamu ke dalam memasukkan engkau kepada surga, ke dalam surganya yang mulia, maka Allah akan mengangkat lagi derajatmu sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setelah engkau meninggal ketika anakmu menjadi hamba Allah yang saleh, maka anakmu akan terus mengirimkan pahala-pahala kebaikan dalam keadaan engkau sudah terlentang di dalam alam kubur. Bukankah itu kebaikan? Apalagi ketika anakmu menjadi orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia akan datang di hari kiamat. Kemudian dia akan dipakaikan untuknya mahkota dari cahaya. Dan engkau akan dipanggil oleh Allah dan akan dipakaikan untukmu pakaian-pakaian kebesaran di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan anakmu yang soleh dan anakmu yang menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Islam mengajari seorang bapak, seorang ibu untuk mendidik anaknya dengan baik. Demikian pula Islam mengajari untuk mendidik seorang anak supaya berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah rahmat Islam. Tidak sampai di situ, bahkan Islam juga mengajari kita semua untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita, untuk peduli kepada lingkungan kita, kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى المساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah engkau menyekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu wabidil qurba dan berbuat baiklah kepada kerabat-kerabatmu kepada saudara-saudaramu sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat dan keluargamu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang memutus tali persaudaraan, maka dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya menyambung tali persaudaraan adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ciri-ciri para penduduk surga yang akan mendapatkan keselamatan di surga adalah mereka-mereka yang menyambung tali persaudaraan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung dan mereka takut kepada Rob mereka dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama. Kemudian Allah melanjutkan dan berbuat baiklah kepada orang-orang yatim yaitu orang-orang ataupun anak-anak yang belum balik dan kehilangan bapaknya. Maka kita diperintahkan untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim. Oleh karena itu, tidak hit kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang mengurusi, mencukupi anak yatim kahatain bagaikan dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Fil jannah di surga. Siapa yang tidak mau menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Yang menjadi dambaan setiap muslim bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga sebuah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki perhatian, mencukupi, membantu anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka, tidak ada yang mencukupi mereka, tidak ada yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak ada yang peduli ketika mereka sakit, tidak ada yang mau mendidik mereka. Kita dengan penuh keikhlasan dan harapan kepada Allah berusaha untuk mendidik mereka, mencukupi mereka, mengurusi mereka, maka tunggu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan bergandengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di di surga. Kemudian Allah melanjutkan wabidil qurba wal yatama wal masakin dan orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya, maka kita sebagai seorang muslim sebagai pemeluk agama Islam yang penuh dengan kasih sayang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi mereka, perhatian dengan mereka, membantu dengan sebagian rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapakah orangnya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman itu dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia. Maksudnya apa? Memberikan pinjaman kepada Allah yaitu kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membantu orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka tunggulah pinjaman yang engkau berikan untuk Allah akan berlipat ganda dan akan engkau temui di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan para malaikat setiap hari akan datang kepada setiap orang dan berdoa Tidaklah seorang manusia berada pada pagi hari kecuali ada dua malaikat yang akan datang sambil berdoa sambil berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafa. Malaikat itu akan mendoakan, "Ya Allah, berilah ganti bagi setiap orang yang mau berinfak." baik di dunia apalagi di akhirat. Wa ati mumsikan talafa dan berilah kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang mumsik yang menggenggam hartanya dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajari kita nah untuk peduli terhadap orang-orang miskin. Kemudian Allah melanjutkan wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi dan supaya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Baik itu tetangga yang masih ada hubungan kerabat maka haknya dua hak kekerabatan dan hak pertetanggaan. Ataupun tetangga yang jauh, artinya apa? Tetangga yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Kita juga tetap wajib untuk berbuat baik ke kepadanya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalah memberikan nasihat kepada sahabat beliau yang mulia Abu Dar, radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Abu Dar, idza tabakhta maraqatan fa'tir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Abu Dar, jika engkau memasak sayur yang berkuah, ya, apa kalau di sini yang berkuah? Nah, palumara atau apa? Nah, Ya, fa'aksir ma'aha. Kalau kamu tidak punya ikannya, perbanyaklah apanya? Kuahnya. Wa ta'ahad jironaka dan ingatlah tetangga-tetanggamu. Jangan sampai ya, kamu lupa dengan tetanggamu, apalagi ternyata ada dari mereka yang berikan kepada mereka makanan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah belum beriman, tidak sempurna keimanannya. Seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i' dan tetangganya sedang kelaparan. Bahkan malaikat Jibril senantiasa mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangganya sampai-sampai beliau mengira bahwasanya tetangga itu bisa menjadi ahli waris. Sangking seringnya malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga beliau. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mazala Jibrilu yusini bil jar hatta wanantuhu annahu Malaikat Jibril selalu dan selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggaku sampai-sampai aku mengira ya malaikat Jibril itu akan menjadikan tetanggaku sebagai ahli warisku seperti keluarga. Siapa yang akan menolongmu ketika engkau sakit kalau bukan tetanggamu? Siapa yang akan membantumu tatkala datang kepadamu marah bahaya kalau bukan tetanggamu? Perbaikilah hubunganmu dengan tetanggamu. Berbuat baiklah kepada mereka. Bantulah mereka. Inilah Islam yang begitu indah mengatur segala sesuatu dengan penuh kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wal jaril junubi was bil jambi wabnis sabil wama malakat aimanukum. Dan berbuat baik pulalah kalian kepada as sahabat karibmu kepada temanmu yang selalu ada di sisimu baik kamu berada di kotamu atau ketika kamu bepergian. Sahabat karib, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepadanya. Jangan sampai engkau keluarkan ucapan-ucapan yang akan menyakiti hatinya atau melukai hatinya. Jangan sampai engkau memiliki sikap dan perangai yang buruk. Engkau suguhkan untuk sahabatmu apa yang terbaik padamu. Apa yang terbaik yang kamu miliki? Para ulama juga mengatakan wasahibi bil jabi dan as-sahib sahabat karib itu juga ada yang menafsirkan az istri. Nah, apalagi istri. Maka jadilah engkau para lelaki sebagai orang yang terbaik untuk istrimu karena begitulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyampaikan bahwa orang terbaik di antara kita adalah orang yang terbaik untuk istrinya. Maka Nabi bersabda khairukum khairukum linisaihim wa ana nam khairukum li ahli sebaik-baik manusia terbaik dari kalian adalah manusia yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah orang yang terbaik untuk istriku. Beliau selalu menjadi pelindung untuk istrinya. Beliau selalu menjadi pendidik istrinya. Oleh karena itu Allah juga memerintahkan di dalam surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah istri-istri kalian dengan yang baik. Dengan akhlak yang baik, didiklah mereka dengan akhlak yang baik, ajarilah mereka untuk menjadi wanita yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sabil. Kemudian Allah melanjutkan dan berbuat baiklah kalian terhadap ibni sabil, yaitu orang yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal. Orang yang safar bepergian jauh kemudian kehabisan bekal, kita bisa bayangkan, coba kita yang menjadi orang tersebut. Ketika kita bepergian kemanapun, apalagi ke luar kota, apalagi ke luar pulau, katakanlah ke Jawa, atau ke Jakarta, atau ke Sumatera, ternyata perbekalan kita habis. Karena mungkin dicuri orang, atau mungkin kita sakit, Kemudian dibawa ke rumah sakit harus membayar biaya pengobatan, kehabisan bekal. Nah, kita sedang sangat-sangat membutuhkan kepada bantuan. Maka Islam mengajarkan supaya kita peduli kepada mereka. Kita membantu mereka dengan apa yang kita miliki, kita bantu mereka dengan makanan, kita bantu mereka dengan obat, atau kita bantu mereka dengan perbekalan, atau uang, ataupun tiket yang akan menyampaikan dia ke daerah asalnya menuju kembali kepada tengah-tengah keluarganya. Itulah Islam yang indah, yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma malakat aimanukum dan berbuat baiklah pula kalian kepada budak-budak kalian ataupun pembantu-pembantu kalian. Maka barang siapa yang diberikan kelebihan oleh Allah, memiliki karyawan, memiliki pembantu, maka hendaklah berakhlak yang baik kepada mereka. Janganlah semena-mena, janganlah sesuka dan semaunya, mereka semua adalah saudara kalian sesama muslim yang memiliki hak yang besar yang harus engkau tunaikan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ikhwanukum khawalukum." Ja'alahumullahu tahta aydikum, Faman kana ikhwanuhu tahta yadihi Falyut'imhu mimma yakul wal yulbishu mimma yalbas wala tukallifuhum fawqa ma yutiqun fa in kallaftuhum fawqa ma yutiqun a'inuhum Dalam sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala Maksudnya bagaimana? Ja'alahumullah tahta aidikum. Mereka itu adalah saudara kalian yang dijadikan oleh Allah di bawah kuasa kalian. Karyawan kalian, pembantu kalian. Maka bagaimana akhlaknya sebagai seorang bos ataupun seorang tuan? Maka barang siapa yang memiliki karyawan ataupun pembantu hendaklah dia memberi makan kepada pembantunya apa-apa yang dia makan. Ini adabnya. Jangan engkau makan ikan maupun daging pembantumu cuman dikasih lombok. Nah, akhlak seorang muslim adalah apa? Memberikan kepada pembantunya ataupun karyawannya, memberikan makan kepada mereka apa yang kita kita makan, disamakan. Wal yulbishu mimma yalbas dan hendaklah dia memberikan pakaian kepada pembantunya seperti apa yang dia pakai. Nah, dan janganlah tukallifukum fawqa ma yutikun kalian membebani mereka pekerjaan-pekerjaan di atas kemampuan mereka yang mereka tidak mampu. Jangan dipaksa. Kalaupun seandainya kalian terpaksa untuk memberikan tugas kepada mereka di atas kemampuan mereka fa'ainuhum maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka bantulah mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut ini adab islami yang harus dilakukan yang menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang untuk alam semesta. Bahkan Islam juga mengajarkan kasih sayang kepada binatang dan bahaim, binatang-binatang ternak. Nah, sudah Isya? Nah. Alhamdulillah. Semoga sedikit yang disampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga kita semakin bersemangat untuk mempelajari Islam supaya rahmat Islam tersebut bisa betul-betul sempurna kita kita dapatkan dan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين